كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله الله سبحانه وتعالى telah mengutus Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertujuan untuk mengentaskan umat manusia dari jurang kekufuran dan jurang kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyayangi umatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan semua perkara-perkara agama, menjelaskan syariat-syariat Islam ini dengan sempurna sesuai yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan ajaran tersebut diterima oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan merekalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang paling faham dengan apa yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka oleh karena itulah sebagai seorang Muslim dan Muslimah hendaknya kita mengambil ilmu syariat ini dari sumbernya yaitu para sahabat karena merekalah generasi terbaik dari umat ini Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali memberikan kita kesempatan untuk bisa melanjutkan pembahasan kitab Akhlak Hamalatil Quran. Yang mana kita masih dalam bab zikri akhlak Hamalatil Quran yang mana pembahasan ini berisi tentang nasihat-nasihat Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala. Nasihat-nasihat yang beliau berikan kepada pembawa Al-Qur'an secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum. Nasihat demi nasihat walhamdulillah sudah kita bahas bersama pada pembahasan-pembahasan yang lalu dan insya Allah kita akan melanjutkan nasihat untayan nasihat beliau rahimahullahu taala pada malam hari ini. Qala rahimahullah beliau berkata Taib masih pada halaman yang sama halaman 57 bab yang sama bab zikru bab zikri akhlak ahli Al-Qur'an. Taib. Qala rahimahullahu taala yahzaru min nafsihi an taghlibahu ala ma tahwa mimma yuskhitu maulahu la yaghtabu ahadan wa la yahkiru ahadan wala yasubbu ahadan wala yashmatu bimusibatin wala yabghi ala ahadin kata beliau rahimahullah taala yahdharu min nafsihi an taghlibahu ala ma tahwa mimma yuskhitu maulah hendaklah dia memperingatkan dirinya agar tidak sampai dipengaruhi oleh hawa nafsunya. Tidak sampai dikuasai oleh hawa nafsunya. Sehingga dia melakukan perkara-perkara mimma yuskhitu maulah. Melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang pembawa Al-Quran hendaklah dia benar-benar menjaga dirinya untuk terjatuh dari kemungkaran, untuk terjatuh dari kemaksiatan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepadanya ilmu, memberikan kepadanya keutamaan dengan bisa memahami ayat-ayat Allah, dengan bisa memahami firman-firman Allah, maka dengan itulah dia seharusnya menjaga dirinya agar tidak terjatuh dari jurang kepada atau ke dalam jurang kemaksiatan. Jangan sampai dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratum bisu." Sesungguhnya nafs jiwa ini la'ammaratum bisu selalu memerintahkan kepada kejelekan, selalu memerintahkan kepada keburukan, kemungkaran. Inilah tabiat dari jiwa kita, dari diri kita. Selalu memerintahkan kita untuk melakukan hal-hal jelek, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah tabiat kita. Oleh karena itulah kita harus benar-benar menjaga diri kita agar tidak sampai terjatuh ke dalam jurang kemaksiatan dan ini termasuk jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu man jahada fillah." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Al-mujahidu seorang yang mujahid, seorang yang berjihad di jalan Allah, seorang yang benar-benar berperang di jalan Allah itu siapakah mereka? man jahada fillah atau man jahada fi taatillah. Mereka-mereka orang-orang yang benar-benar memerangi hawa nafsunya, memerangi dirinya untuk selalu berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mujahid yang sebenarnya. Inilah orang-orang yang berperang sebenarnya, berperang dalam syariat Allah dengan hawa nafsunya. Merekalah sang mujahid yang hakiki, berjihad dengan hawa nafsunya karena hawa, hawa nafsunya selalu condong dan memerintahkan kepada kejelekan. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala pernah memberikan wasiat kepada kita kaum muslimin tentang jihad ini, jihadun nafs, jihad kepada hawa nafsu. Apa kata beliau? An-naw'u tsani minal jihad jihadun nafs fi taatillah. Jihad yang kedua, jihad jenis yang kedua adalah jihad melawan hawa nafsu fi taatillah, melawan hawa nafsu agar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-mujahidu man jahada fillah. Orang yang mujahid, orang yang berjihad adalah mereka orang-orang yang berperang dengan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan dan beliau juga berkata, "Fahadal jihadu yahtaju aidan ila sabrin." Jihad ini yaitu jihad melawan hawa nafsu sangat butuh sekali dengan kesabaran seorang yang berjihad dengan hawa nafsunya harus memiliki kesabaran yang besar. Faman sabara ala mujahadati nafsahu barang siapa yang sabar berjihad melawan hawa nafsunya wa hawa wa syaitan dan berjihad melawan syaitan. Sabar berjihad melawan dirinya, hawa nafsunya dan syaitan yang membisikkan kejelekan-kejelekan pada hatinya ghalabahu wa hasala lahu nasr wal maka niscaya dia akan mendapatkan kemenangan akan mengalahkan dan menguasai hawa nafsunya akan menguasai hatinya akan menguasai jiwanya wa malaka nafsahu fasara azizan malikan maka saat itulah dia menjadi seorang yang mulia seorang yang raja yang bisa mengatur dirinya dengan dalam hal kebaikan. Wa jazi'a wa yasbir ala mujahadati dzalika dan barang siapa yang tidak sabar atau baru sebentar sudah kalah dengan hawa nafsunya, sudah mengalah dengan hawa nafsunya, tidak mau bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsunya, guliba wa kuhira wa usira maka orang seperti ini dia akan goliba, akan dikuasai oleh hawa nafsunya, akan tertawan oleh hawa nafsunya, sehingga sara abdan zalilan asiran fi yadi syaitanihi wa Sehingga orang yang seperti ini yang kalah dengan hawa nafsunya, yang dikuasai hawa nafsunya, dia akan menjadi hamba dari hawa nafsu tersebut, menjadi tawanannya dan hamba dari syaitan sehingga apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, dia akan melakukan. Dia akan melakukannya. Semua kemungkaran-kemungkaran yang jiwanya, yang hawa nafsunya condong kepadanya, dia akan melakukan kemungkaran tersebut. billah Maka oleh karena itulah, seorang ahlul Quran, pembawa Al-Quran secara khusus, dan kaum muslimin secara umum, hendaklah dia benar-benar berhati-hati untuk memperhatikan keinginan hawa nafsunya dan ber, bisa berjihad bersabar untuk berjihad melawan hawa, hawa nafsunya yang selalu mengajak ke dalam kemungkaran. Kemudian kata beliau, "La yaghtabu ahadan." Dan hendaklah dia tidak menghibahi seorang pun, tidak membicarakan aib dari saudaranya, tidak membicarakan kejelekan saudaranya karena ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memisalkan seorang yang menggibahi atau membicarakan kejelekan atau aib dari saudaranya seakan-akan dia memakan bangkai saudaranya. Memakan bangkai saudaranya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dosanya sama dengan seorang yang memakan bangkai saudaranya wal billah seorang yang membicarakan aib dari saudara muslim saudaranya muslim atau tetangganya yang muslim membicarakan aib-aibnya orang yang seperti ini dosanya sama dengan memakan bangkai saudaranya naudzubillah oleh karena itulah kita harus menjauhi ghibah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Menyebutkan kejelekan-kejelekan saudaramu, menyebutkan perkara-perkara yang dibenci oleh saudaramu. Aib-aib saudaramu engkau sebutkan. Yang mana kalau saudaramu mendengarkan apa yang engkau bicarakan, maka dia akan benci dengan apa yang engkau bicarakan tersebut karena yang dibicarakan adalah kejelekan dan aibnya. Ini adalah ghibah. Hal seperti ini harus dijauhi oleh seorang muslim, terkhusus ahlul Quran. Kemudian kata beliau, "Wala yahkiru ahadan, wala yasubbu ahadan." Dan hendaklah dia tidak merendahkan seorang pun dan tidak mengejek seorang pun seorang muslim dilarang untuk merendahkan, menghina saudaranya. Entah itu dengan makian, entah itu dengan perbuatan. Hal-hal yang memang bisa menjatuhkan kehormatan saudaranya, hendaklah dia jauhi. Karena hal ini dilarang oleh Islam. Al-Muslim ahul Muslim. Seorang Muslim dengan Muslim yang lainnya itu saudara. Jangan sampai dia menghina, Jangan sampai dia menghina saudara semuslim. Jangan sampai dia merendahkan kehormatannya. Jangan. Karena mereka adalah saudara. Al-Muslim, akhul Muslim. Dan ingat apa yang telah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika bertanya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Beliau berkata kepada saudaranya, mal muflis apa yang kalian ketahui tentang orang yang bangkrut itu kata mereka al muflisu fina man la dirhamalahu wala mata kata para sahabat menjawab pertanyaan Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang yang bangkrut di antara kita itu adalah orang-orang man la dirham yang tidak punya dirham nggak punya uang wala mata dan juga tidak memiliki perhiasan. Inilah makna bangkrut yang difahami oleh para sahabat ketika Rasul bertanya kepada mereka. Namun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada mereka, membenarkan pemahaman mereka, Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa saumin wa zakatin فقد شتم هذا وقذف مال هذا وقذف هذا qadhafa مال هذا seorang muflis kata Rasul seorang yang bangkrut dari umatku itu adalah yang mana dia datang di hari kiamat dengan banyaknya pahala salat ya'ti yaumal qiyamah bi salatin dengan pahala salat yang sangat banyak wasiyamin dan pahala puasa yang sangat banyak Wazakatin dan juga pahala zakat yang banyak. Namun bersamaan dengan itu dia juga datang dengan dosa-dosa. Apa dosanya? Wa ya'ti qad syatama hadza. Dia datang dengan dosa dahulu telah mencela, menghina saudaranya. Wa qazafa hadza dan dia juga telah menuduh zina saudaranya dengan tanpa bukti. Wa akala mala hadza dan dia juga telah memakan harta saudaranya tentunya dengan jalan yang tidak benar kemudian kata Rasul saw, Alaihi Wasallam wasafaka dan dia juga telah menumpahkan darah dari saudaranya muslim wal billah wa daraba dan dia juga telah memukul saudaranya maka orang yang seperti ini kata Rasul kelak di hari kiamat fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi maka pahala yang sangat banyak yang dimiliki orang tersebut pahala sholatnya, pahala puasanya pahala zakatnya akan dibagikan kepada mereka-mereka yang dahulu dia zalimi di kehidupan dunia. Dibagikan satu persatu. Dibagikan pada mereka yang dahulu dia sempat mendolimi. Yang telah dahulu pernah dipukul, yang dahulu pernah dicela, yang dahulu pernah dizalimi dengan gibahan, dengan perkataan-perkataan yang buruk, maka dibagikan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda Dan apabila pahalanya habis sebelum sebelum hak dari orang-orang yang didolimi tadi selesai, maka kata Rasul, min khotoyahum. Maka dosa-dosa mereka, dosa-dosa orang-orang yang dahulu sempat dia zalimi di kehidupan dunia akan diambil. Sampai selesai haknya, kemudian diberikan kepada sang zalim tadi itu. Kemudian ketika dosanya telah menumpuk, tanpa adanya kebaikan, tanpa adanya pahala, maka saat itulah faturihat finnar dia akan dilemparkan kepada neraka jahanam naudzubillah min dzalik ini peringatan Rasul saw alaihi wasallam kepada kita jangan sampai kita berbuat zalim kepada saudara kita kehormatan yang dimiliki oleh saudara kita itu lebih agung daripada kehormatan Ka'bah karena Rasul saw alaihi wasallam telah bersabda seperti itu kehormatan seorang muslim darah seorang muslim itu lebih besar daripada kemuliaan Ka'bah. Karena darah dan kehormatan seorang muslim, seorang muslim tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita memberikan perbuatan perbuatan zalim kepada saudara kita. Jangan sampai kita menzalimi mereka. Kita harus menjaga amalan-amalan kita terkhusus bagi mereka-mereka ahlul Quran. Kemudian kata beliau, wala yashmatu bimusibatin dan hendaklah ahlul Quran tidak yashmatu bimusibatin berbahagia dengan adanya musibah yang jatuh kepada saudaranya yashmat ini adalah maknanya merasa bahagia merasa senang dengan musibah yang jatuh kepada saudaranya ketika ada saudaranya yang terkena musibah entah itu kemalingan atau penyakit atau kematian waliyadzubillah dia bangga dia senang mendengarnya maka yang seperti ini bukan akhlak seorang muslim dan terlebih lagi bukan akhlak seorang pembawa Quran tidak pantas bagi seorang muslim untuk berbahagia dan senang ketika melihat saudaranya terjatuh ke dalam musibah karena seperti yang telah tadi disampaikan al muslim akhul muslim muslim itu dengan muslim yang lainnya saudara. Bahkan ketika seorang muslim itu sakit, maka seharusnya dia merasakan sakit apa yang dirasakan saudaranya. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, la يؤمن أحدكم hatta يحب لأخيه ما ma لنفسه. Tidak akan sempurna keimanan seorang muslim sampai dia menjadikan apa yang Eh, yang dia cintai menjadikan saudaranya dia mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Ini kewajiban bagi kita. Kewajiban bagi kita untuk mencintai saudara kita seperti halnya kita mencintai diri kita. Sehingga apabila kita tidak mau atau merasa sedih ketika ditimpa sebuah musibah maka seperti itulah ketika kita melihat saudara kita terjatuh dalam musibah, terjatuh dalam hal-hal yang tidak mengenakan bagi dirinya, kita merasa sedih, kita membantunya dengan apa yang kita bisa. Kemudian kata beliau, wala yabghi ala ahadin dan janganlah dia itu yabghi berbuat jahat kepada seorang pun kepada saudaranya ini maknanya sama dengan berbuat zalim seperti yang tadi telah kita bahas. Kemudian wala yahsuduhu wala yusi'u dhanna bi ahadin illa biman yastahiqqu yahsudu bi ilmin. Baik kata beliau rahimahullahu taala wala yahsuduhu dan jangan sampai kita itu memiliki sifat hasad kepada saudara kita. Ini dilarang. Sifat hasad ini dilarang. Apa hasad itu? Hasad itu adalah tamanni zawal nikmah. Berharap nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini hasad. Ini sifat hasad. Apabila ada pada diri kita, hendaklah cepat kita hilangkan. Karena yang seperti ini ada kezaliman yang besar pada saudara kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, Al-hasad itu menjadi tiga ada tiga marotib ada tiga eh, nah tiga marotib martabat yang pertama atau tingkatan yang pertama adalah seorang muslim hasad kepada saudaranya dengan menginginkan ap, apa yang ada pada saudaranya kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang ini tingkatan yang pertama masih ringan tapi juga berbahaya dia mengharapkan kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang. Ini hasad ada yang ada pada tingkatan pertama. Ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan, bisa membeli kendaraan mobil umpamanya, dia hasad, dia iri, dengki. Dia berharap saudaranya itu bisa kehilangan mobilnya atau mobilnya rusak sehingga sama-sama nggak punya mobil. Wallahualam. Ketika melihat saudaranya bisa membeli rumah, Sedangkan dia rumahnya masih seperti itu. Lebih jelek dari apa yang dibeli oleh saudaranya. Dia hasad. Dia berharap rumah saudaranya itu rusak atau terbakar. Dan seperti itu. Ini tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua adalah <clears throat> kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tingkatan yang kedua adalah yang tambahan ini ada tambahannya. Selain dia menginginkan kenikmatan tersebut hilang, ya dia juga nah, afwan ini tingkatan yang kedua yang anda sebutkan tadi yang saya sebutkan tadi tingkatan yang kedua tingkatan yang pertama hanya sebatas benci afwan saya ulangi ada tiga tingkatan yang disebutkan oleh Alimah bin Al Qayyim tingkatan pertama dari hasad adalah benci dengan kenikmatan yang ada pada saudaranya ketika melihat saudaranya mendapatkan kenikmatan dia benci tapi tidak mengharapkan kenikmatan tersebut hilang. Ini tingkatan pertama. Taib. Kemudian yang kedua adalah benci kemudian mengharapkan kenikmatan tersebut hilang. Ini tingkatan yang kedua. Dia benci melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya dan mengharapkan kenikmatan tersebut hilang. Dan yang ketiga dan ini yang paling parah dia benci. Tingkatan yang ketiga adalah dia benci melihat kenikmatan yang ada pada saudaranya. Kemudian dia berharap kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya dan dia juga berusaha untuk mewujudkan harapan tersebut. Dia juga berusaha untuk mewujudkan harapan tersebut. Apa artinya? Dia melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan kenikmatan yang ada pada saudaranya, melakukan kezaliman-kezaliman, melakukan makar kepada saudaranya agar kenikmatan tersebut hilang. Inilah tingkatan yang ketiga, martabat yang ketiga dan ini yang paling parah wal billah. Maka hendaklah seorang muslim jangan sampai kita iri. Untuk apa kita iri pada saudara kita? Ketika saudara kita diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dari kita, maka alhamdulillah kita bersyukur, kita senang. Seperti yang telah kita sebutkan, kita senang, kita mencintai diri kita, seperti kita mencintai saudara kita, seperti halnya kita mencintai diri kita. Ketika kita melihat saudara kita dalam kenikmatan, maka kita bayangkan kenikmatan tersebut pada diri kita, alhamdulillah, senang. Kita juga merasa bahagia. Dan juga apabila seorang muslim melihat saudaranya seperti itu, hendaklah dia mendoakan dengan doakan doa kebaikan dan barokah agar kenikmatan tersebut dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang kedua yang selanjutnya wala yusi'udz dhanna bi ahadin illa biman yastahiqqu. Dan kata beliau rahimahullah nasihat selanjutnya la yusi'udz jangan sampai dia itu berprasangka buruk, berprasangka jelek kepada saudaranya illa biman yastahiq kecuali bagi mereka-mereka yang berhak untuk mendapatkan perasaan kabur tersebut. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk berperasaan kabur kepada saudara kita. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsira katsiran minadh Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jauhilah prasangka-prasangka buruk yang ada pada diri kalian. Jangan sampai kita berprasangka buruk pada saudara kita. Kita menilai saudara kita yang zahirnya saja. Yang zahirnya kita melihat baik, maka ya sudah alhamdulillah kita bersyukur apa yang ada pada saudara kita itu baik. Jangan sampai kita memprasangka oh jangan-jangan dia itu niatannya untuk ria, jangan-jangan dia itu infak niatannya ria agar dilihat orang. Jangan-jangan jangan-jangan Jangan sampai seperti itu. Nauzubillah. Ini semua adalah suudzon kepada saudara kita. Hendaklah kita menilai saudara kita sesuai zahir yang kita lihat. Ketika kita melihat saudara kita infak fi sabilillah, kita bersyukur dan mendoakan dia dengan doakan doa kebaikan. Adapun niat yang ada dalam hatinya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah dia ikhlas lillahi taala, kalau dia ikhlas berarti dia mendapatkan pahala. Namun naudzubillah kalau dia tidak ikhlas niatannya ria, maka itu urusannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan urusan kita. Bukan kita yang memberikan dia pahala atau memberikan dia dosa, bukan. Kita hanya saudaranya, saudara semuslim yang mendoakan kebaikan, yang menilai dia sesuai dengan zahir yang kita lihat. Taib, illa biman yastahiq. Kita diperbolehkan berprasangka buruk pada mereka-mereka yang berhak mendapatkannya Contohnya adalah orang-orang atau tetangga atau orang-orang yang masyarakat yang di sekitar kita yang mereka itu sudah terkenal dengan sifat-sifat buruknya, sifat-sifat jeleknya. Umpamanya dia adalah pencuri. Sudah terkenal pencurinya. Cuma waktu itu dia sedang tidak mencuri, bebas dari penjara umpamanya. Namun suatu saat ketika malam hari yang tidak ada orang sepi, tahu-tahu dia masuk ke dalam halaman rumah orang. Kita berprasangka, buruk kepada orang tersebut tidak masalah, tidak mengapa karena dia berhak untuk disuudzon untuk berprasangka buruk kepadanya karena korinah korinah tanda-tanda itu sudah ada karena dia adalah seorang pencuri yang dulu sempat dipenjara sehingga kita berprasangka buruk dan berhati-hati darinya itu tidak masalah dan tidak berdosa. baik Kemudian kata beliau yahsudu bi ilmin. Yahsudu bi ilmin. Apa maksudnya di sini? Yahsudu bi ilmin, dia diperbolehkan hasad namun dengan ilmu. Dia diperbolehkan hasad namun dengan ilmu. Tayyib, mungkin ada yang bertanya, kok tadi kita dilarang untuk hasad, iri, tapi di sini kok diperbolehkan? Ada syaratnya tapi dengan ilmu. Apa maksudnya? yang dimaksudkan di sini adalah al-ghibtah hasad sifat hasad atau sifat iri yang dimaksudkan di sini adalah al-ghibtah apa itu al-ghibtah al-ghibtah itu adalah seperti yang telah disabdakan oleh Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya qala sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnataini tidak diperbolehkan seorang muslim itu untuk hasad, untuk memiliki sifat iri kecuali dalam dua perkara. Rajulun, apa itu dua perkara? Kata beliau yang pertama, rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haq. Yang pertama adalah ketika dia melihat saudaranya yang hartanya Allah limpahkan dengan harta yang banyak, rizkinya melimpah, uangnya banyak, tanahnya banyak. Kemudian ternyata saudaranya ini yang kaya raya, dia jadikan kekayaannya itu dalam infak fi sabilillah, dalam perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu keuangannya dia putar untuk zakat, zakat, zakat, infak dan infak. Tanah-tanahnya mungkin dia banyak, dia wakafkan untuk masjid, dia wakafkan untuk ma'had dan hal lain sebagainya, perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini diperbolehkan kita iri, tapi irinya bukan iri yang mengharapkan kenikmatan tersebut hilang dari saudara kita, bukan iri benci, bukan, namun iri adalah mengharapkan kepada Allah, kita mengharapkan dan berdoa kepada Allah agar diberi kenikmatan yang sama dengan saudara kita kita mengharapkan kekayaan dan juga bisa menyalurkan harta kita kepada yang hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diperbolehkan. Perkara pertama yang diperbolehkan untuk iri adalah melihat saudara kita yang kaya raya, memiliki harta yang banyak dan menginfakkan hartanya fi sabilillah. Kemudian yang kedua, Warujulun atahullahul Allahul hikmata seorang laki-laki yang Allah beri ilmu ilmu yang banyak seorang laki-laki yang Allah bukakan ilmu agama padanya Allah bukakan pemahaman agama padanya sehingga dia bisa menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia juga faham dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an dia faham hadis-hadis Rasul dia paham dengan warisan-warisan yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmunya banyak kemudian fahuwa yaqdi biha wa yuallimaha wa yuallimuha dan orang yang berilmu ini yang memiliki ilmu yang banyak ini dia habiskan waktunya dia berikan ilmunya kepada orang-orang yang membutuhkan artinya dia mengamalkan ilmu tersebut dan mengajarkan ilmu tersebut kepada saudara-saudaranya. Nah, ini perkara yang kedua yang kita diperbolehkan ghibtah atau hasad. Jadi, ketika melihat saudara kita yang berilmu, kita boleh mengharapkan ilmu yang ada pada dirinya agar kita diberi ilmu yang sama sehingga kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dan memberikan ilmu tersebut kepada saudara-saudara kita. Sehingga al-hasad yang dimaksudkan di sini bukan hasad yang sama dengan hasad yang dilarang oleh agama, bukan. Hasad yang diperbolehkan dalam agama yang dalam hadis Nabi la hasada illa fitnatain adalah hasad yang bermakna ghibtah. Yang mana ghibtah itu adalah mengharapkan kenikmatan yang sama yang ada pada saudaranya. Kalau hasad yang dilarang adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya. Kalau yang dirang adalah yang dilarang adalah mengharapkan hilangnya kenikmatan yang ada pada saudaranya, yang diperbolehkan adalah mengharapkan kenikmatan yang sama yang ada pada saudaranya. Jadi tidak masalah bagi kita ketika melihat saudara kita yang kaya, yang masya Allah dia ternyata orang yang karim, gampang berinfak fi sabilillah, kita mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita harta yang banyak dan bisa menginfatkan fi sabilillah. Dan juga ketika kita melihat ada saudara kita yang berilmu, ketika dia berilmu dia mengamalkan ilmunya, kemudian juga dia mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, kita boleh mengharapkannya. Semoga Allah memberikan kita atau memberikan saya ilmu yang banyak seperti dia sehingga saya bisa beramal dan bisa mengajarkan kepada umat manusia sehingga ilmu saya bisa bermanfaat. Taib, mungkin sampai sini kita uh, berhenti dahulu, kita azan terlebih dahulu kemudian kita lanjutkan badal azan insyaallah taala. Yazunnu bi'ilmin wa yatakallamu bima fil insani min aibin bi'ilmin. Kata beliau rahimahullah, wa yadhunnu bi'ilmin dan dia diperbolehkan atau diizinkan untuk berprasangka buruk bi'ilmin dengan adanya dasar ilmu wa bima fil insan dan dia diperbolehkan membicarakan kejelekan apa yang ada pada seorang manusia min aibin dari aib-aib yang ada pada dirinya bi ilmin atas dasar ilmu. Tayyib. Penjelasannya di sini beliau rahimahullahu taala mengatakan wa yadhunnu bi ilmin dan dia diperbolehkan berprasangka buruk namun atas dasar ilmu. Tadi kita sudah e, menjelaskan dan beliau juga rahimahullahu taala juga telah memberikan nasihat pada sebelumnya kata beliau wala yusi'u dhanna bi hadin illa biman yastahiqqu tidak boleh kita itu berprasangka buruk kepada seorang kecuali mereka itu adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Ini maknanya sama sebetulnya dengan wayadzunnu biilmin dan dia berprasangka berprasangka buruk atas dasar ilmu. Boleh bagi kita untuk berprasangka buruk pada seseorang namun atas dasar ilmu artinya ada tanda-tanda yang memang mengarah kepada perkara-perkara jelek seperti yang tadi sudah kita sebutkan seorang pencuri yang sudah terkenal bahwasanya dia adalah pencuri tahu-tahu datang atau masuk di halaman seorang muslim atau di halaman tetangga kita yang mana dia adalah bukan orang yang terbiasa untuk masuk keluar masuk di malam hari di rumah tetangga kita tersebut maka yang seperti ini kita boleh berprasangka buruk karena tanda-tanda yang sudah mengarah pada hal tersebut. Wa bima fil insani min aibin bi'ilmin. Kita boleh membicarakan kejelekan seseorang namun atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu. Tapi mungkin ada yang bertanya, tadi kita dilarang untuk bergibah. Walaupun gibah itu adalah membicarakan aib yang benar-benar ada pada seseorang. Kita dilarang. Namun di sini diperbolehkan. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan juga para ulama memberikan pengecualian pada perkara-perkara atau pada enam perkara yang pada yang mana enam perkara tersebut kita diperbolehkan untuk ghibah, untuk melakukan ghibah, membicarakan aib dari saudara kita. Jadi ada enam kondisi yang diperbolehkan oleh para ulama bagi kita untuk melakukan ghibah atau membicarakan aib saudara kita. Jadi di luar enam kondisi ini kita dilarang. Apa enam kondisi itu? Yang pertama, Tapi sebelumnya kita baca perkataan Al Imam nawawi rahimahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, "I'lam annal ghibata wa in kanat muharramah fa innaha tubahu fi ahwalin lil maslahah." Ketahuilah bahwasanya ghibah itu walaupun dia itu haram namun dia itu diperbolehkan pada kondisi-kondisi tertentu untuk suatu maslahat. Untuk suatu maslahat. Jadi hukum asalnya ghibah itu haram. Haram, tidak diperbolehkan. Dan dan termasuk kabairudz dzunub, termasuk dosa besar. Nauzubillah. Oleh karena itu, kita harus menjauhinya. Hukum riba itu pada asalnya haram. Namun, ada kondisi-kondisi yang kita diperbolehkan untuk melakukannya. Untuk apa? Untuk mendapatkan maslahat. Taib. Wal mujawizu laha ghardun sahihun syar'iyyun la yumkinu al-wusul ilaihi illa biha. Dan perkara-perkara pengecualian tersebut itu adalah dengan tujuan yang benar dan tujuan syar'i. Yang mana kalau kita tidak melakukan riba ini, kita akan tidak mendapatkan maslahah. Maslahahnya tidak akan muncul. Jadi maslahat akan muncul kecuali akan muncul ketika kita melakukan riba, Yaitu pada enam kondisi. Yang pertama, kondisi yang pertama adalah at-tadhallum. Apa maksudnya at-tadhallum? melaporkan kejahatan atau kezaliman dari seorang muslim. Ini kondisi yang pertama. Melaporkan kejahatan atau kezaliman seorang muslim. Tentunya melaporkan dan e, melaporkan kejahatan ini kepada pemerintah, bukan kepada saudaranya. Karena saudaranya otomatis tidak punya wewenang ketika dia melihat ada tetangganya atau saudaranya semuslim melakukan perkara-perkara jahat yang melanggar aturan, maka hendaknya dia melaporkan kepada pemerintah. Siapa dalam hal ini? Polisi atau yang semisalnya. Atau aparat-aparat desa. Nah, tujuannya apa? Untuk melaporkan kejahatan. Nah, ketika dia itu termasuk orang yang dizolimi. Contohnya, umpamanya si A adalah orang yang didolimi sering diambil hartanya dengan paksa oleh tetangganya si B. Si A ini lemah. Namun si B ini adalah orang yang kuat, preman umpamanya. Dia biasa untuk mengambil harta saudaranya. Tiap hari diambil atau tiap saat diambil. Sehingga si A ini merasa dirugikan, sangat dirugikan. Dan mungkin sering mendapatkan pukulan. Maka si A ini berhak untuk melaporkan kejahatan dan kezaliman si B ini kepada aparat pemerintah. Mungkin kepada aparat desa yang pertama atau kepada polisi. Nah, tentunya dia tidak mungkin melaporkan kejahatan tersebut tanpa menceritakan apa yang dilakukan oleh si B. Pastinya dia akan diminta apa? Saya mau melaporkan si B. Kenapa si B? Tidak mungkin dia diam. Otomatis dia menceritakan si B ini adalah tetangga saya telah melakukan ini dan itu. Dia telah, telah melakukan kejahatan ini dan itu kepada saya maka saya minta keadilan dan seterusnya. Jadi mau tidak mau dia menceritakan aib dari saudara si B-nya, saudaranya si B tadi kepada pemerintah. Ini kondisi yang pertama. Jadi diperbolehkan kita membicarakan aib saudara kita ketika tujuannya adalah untuk melaporkan kejahatan atau kezaliman yang ada pada kita atau sekitar kita. Yang kedua, al-isti'anatu ala taghyiril munkar. Yang kedua adalah berusaha untuk merubah kemungkaran. Berusaha untuk merubah kemungkaran. Berusaha untuk merubah kemungkaran. Entah kemungkaran yang ada pada keluarga atau pada e, saudara kita, kerabat kita atau pada kemungkaran yang ada pada uh, sekitar kita, masyarakat, maka diperbolehkan baik kita untuk menceritakan aib dari saudara kita. Diperbolehkan umpamanya ada dari saudara kita yang dia itu terjatuh dalam minum-minuman keras. Dan ini berlangsung sekian lama, bertahun-tahun umpamanya. Dan ini merugikan saudaranya yang lain. Maka boleh bagi dia untuk merubah kemungkaran tersebut sehingga kemungkaran tersebut hilang. Atau mungkin di sekitar dia ada arena perjudian umpamanya. Yang mana orang-orang dari luar kota akhirnya luar desa datang ke sana berjudi sehingga mengakibatkan kondisi masyarakat menjadi tidak baik. Maka boleh bagi dia untuk melaporkan hal tersebut membicarakan kejelekan orang-orang yang melakukan perjudian tersebut kepada pihak yang berwenang. Taib. <clears throat> Mungkin kurang lebih sama dengan yang pertama, namun perbedaannya adalah yang pertama itu langsung ada kezoliman, tapi yang kedua kemungkaran secara umum. Taib. Kemudian yang ketiga al-istifta. Yang ketiga ini adalah meminta fatwa dalam rangka meminta fatwa dalam rangka meminta fatwa. Baik. Contohnya adalah mungkin dia pribadi telah terjatuh dalam kemaksiatan bersama dengan beberapa saudaranya nah, tanpa dia sadari atau dia sadari terjatuh dalam kemaksiatan. Kemudian dia merasa ini adalah salah, namun dia tidak tahu apa hukuman yang pantas bagi dia? Apa yang harus dia lakukan? Apakah cukup bertaubat saja? Apakah ada perbuatan-perbuatan yang harus dia lakukan untuk bisa menghapus dosa-dosanya itu? Maka dengan ini akhirnya dia bertanya kepada seorang ulama. Dia menceritakan apa yang telah dia lakukan dan dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saya telah melakukan ini, saudara saya juga melakukan ini dan itu. Semua aib-aib atau kemungkaran yang telah dilakukan diceritakan apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mendapatkan jawaban apa yang harus dilakukan oleh mereka sehingga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maslahat. Jadi, maslahat ini akan ada ketika kemungkaran-kemungkaran tersebut disampaikan. Dia akan mendapatkan bimbingan dari seorang ulama untuk mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah ketika dia menceritakan semua amalan yang telah dia lakukan dengan tujuan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah mungkin diceritakan pada kisah-kisah terdahulu, seorang yang telah membunuh 99 orang, dia menceritakan kisah dia, saya telah membunuh jiwa 99 orang. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa mendapatkan taubat dari Allah? Ternyata ulama yang pertama tidak memahami ilmu dengan sebenarnya sehingga dengan menjawab dengan enak dia menjawab tidak ada taubat bagimu sehingga dia marah dan membunuh ulama tersebut sehingga genap menjadi 100 kemudian dia bertanya kepada ulama yang lain alhamdulillah mendapatkan jawaban yang cocok mendapatkan jawaban yang sesuai dengan syariat sehingga alhamdulillah dia meninggal di atas al-haq Taib, itu singkat cerita Tapi masih ada tiga kondisi Sepertinya insya Allah kita akan lanjutkan kondisi yang keempat, kelima dan keenam pada pertemuan yang akan datang karena ada beberapa beberapa tambahan yang perlu kita bahas juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dan apa yang telah kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini bisa bermanfaat bagi diri saya dan bagi diri antum semuanya dan juga kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.